بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Kitabul Jami' Akhiru kitab min bulughil maram <clears throat> Dengan penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala dalam kitabnya Taudihul Ahkam min bulughil maram <clears throat> Pada pertemuan terakhir kita masih dalam pembahasan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun Setiap anak Adam terjatuh ke dalam dosa dan sebaik-baik Orang yang terjatuh ke dalam dosa adalah yang bertaubat. Akhrajahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Pada pertemuan yang terakhir juga telah kita sebutkan tentang syurutu taubah. Syarat-syarat taubat. Di mana syarat-syarat taubat adalah Yang pertama Berhenti dan meninggalkan perbuatan dosa tersebut Di saat itu pula Kemudian yang kedua Adalah bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut Dan yang ketiga menyesali Dosa yang telah dia kerjakan Kemudian jika dosa tersebut terkait dengan hak anak Adam Terkait dengan hak orang lain Maka ditambah syarat yang keempat Yaitu dengan menunaikan atau mengembalikan hak saudaranya Yang telah dia ambil Atau minimalnya dia meminta maaf Dan meminta untuk dihalalkan Jika itu berupa harta maka wajib untuk mengembalikannya ya. jika memungkinkan ya. jika tidak bisa maka meminta halal kepada saudaranya ya. jika engkau tidak mampu mencari orangnya tidak tahu di mana orang tersebut maka engkau bersodako atas namanya kemudian adapun terkait dengan nyawa iya. menumpahkan darah orang lain atau membunuh orang lain iya. maka bisa dengan kisos iya. nyawa dibayar dengan nyawa ataupun bisa dengan membayar dia sesuai dengan kebijakan para wali mayit Jika engkau tidak mampu untuk melakukan ini, enggak mampu untuk naam melaksanakan kisos ya. Tidak mampu untuk menanggung diat ya. Dan seterusnya maka hendaklah engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bertadarru ila Allah banyak berbuat amal soleh Berdoa kepada Allah agar Allah meridoimu pada hari kiamat nanti Kemudian adapun jika terkait dengan harga diri ya, Atau kehormatan itu jika engkau menggibahi misalkan Atau engkau berdusta atas namanya misalkan Atau engkau mencelanya ya, maka hendaklah engkau mengakui kesalahanmu di hadapan orang yang telah engkau gibahi dan meminta halal kepada orang yang telah engkau gibahi tersebut atau kepada orang yang telah engkau cela. Namun ini jika tidak akan menambah rasa marah atau murka dari orang yang digibahi atau orang yang dicela tersebut. Nah, jika dimungkinkan akan muncul atau akan bertambah rasa marahnya jika kita kita kasih tahu, kita beritahu bahwasanya kita telah menggibahinya. Jika dimungkinkan dia akan bertambah marah maka cukup engkau kembali kepada Allah agar Allah meridaimu. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah, banyak-banyak beramal saleh. Ya. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Kemudian yang berikutnya ada koreksi pada kalimat yang kita baca pada pertemuan yang lalu ya. yaitu terkait dengan kalimat wa ammal hurmah فإن خنته في محارمه فتدرع إلى الله Allah عنك Kemarin mungkin kita terjemahkan dengan harga diri ya. Dan yang mungkin yang lebih tepat makna dari hormat di sini adalah almarah perempuan. Yaitu jika engkau mengkhianati seseorang ya, tentang yaitu pada mahramnya ya. khianati berzina ya. Fatadarra ila Allah liyarda anka. Maka hendaklah engkau bertadarru kepada Allah banyak-banyak ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah agar Allah meridhoimu. Ya. Mungkin ini yang lebih tepat terjemahannya ya. Kama afadani ba'dul ikhwah Jazahumullahu khairu. <clears throat> Kemudian Kita lanjutkan Faidah yang berikutnya Yang keberapa Faidah yang kedelapan Karena terakhir kita Faidah yang ketujuh ya nah. Al-faidah tersaminah Faidah yang kedelapan Faida anta alimta ma wasafnahu Apabila engkau telah mengetahui apa yang telah kami paparkan di atas tadi ya, Tentang tata cara bertaubat Wa barra'tal qalba an ikhtiyari fi'liha fil mustaqbal Dan engkau bersihkan hatimu Dari melakukan perbuatan dosa tersebut di waktu yang akan datang. Faqad kharajta minadz-dzunubi kulliha, maka engkau telah keluar dari semua dosa. Fa in hasalta aw fa in hasalat minka tabri'atul qalbi. Dan jika engkau mendapatkan tabri'atul qalb pembersihan hati atau membebaskan hati dari dosa-dosa tersebut. Walam yahsul minka qada'ul fawaid. Tetapi engkau tidak bisa menunaikan perkara yang terluput darimu. Tidak bisa menunaikan hak yang engkau ambil dari orang lain. Misalkan wa irda'il khusum dan engkau tidak bisa menjadikan lawan ridho iya. atau engkau tidak bisa menjadikan orang yang telah engkau ambil haknya ridho fattabi'atu lazimatun wasairu dzunub maghfuratun maka pertanggungjawabannya masih tetap ada dan harus masih menjadi e, tanggung jawab Adapun selain dosa itu ya, maka seluruh dosa-dosa magfuratun itu diampuni kecuali tadi terkait dosa yang berkaitan dengan orang lain ya. maka hendaklah engkau banyak beristighfar dan mengembalikan hak saudaramu dan juga jika tidak mampu maka engkau meminta maaf, eh, meminta halal. Dan engkau memperbanyak hasanat kebaikan-kebaikan. Jangan sampai seseorang gengsi ya ataupun malu untuk meminta maaf kepada saudaranya atau mengembalikan hak saudaranya ya. kecuali jika tadi dikhawatirkan akan bertambah marah ya. terkait yang terkhusus dengan masalah naam melanggar harga diri orang lain atau kehormatan orang lain menggibahinya misalkan ya. Jika tidak dikhawatirkan akan bertambah kemarahannya, maka engkau minta maaf. Ya. Jika tidak, maka engkau dengan dia masih ada urusan di akhirat nanti. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadili hamba-hambanya ya, Dengan seadil-adilnya Maka minta maaflah kepada saudaramu Jika engkau berbuat salah kepadanya ya. Dan hendaknya saudara yang dimintai maaf memaafkan saudaranya ya. Dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah Manistur dia falam yarlo fahuwa syaitan. Barang siapa yang dimintai maaf ya, tetapi dia tidak mau ya, maka dia adalah syaitan. Jika tidak diselesaikan hak orang lain yang telah kita ambil tadi ya, maka akan tetap ada nanti perhitungannya di akhirat sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di akhirat nanti ya, ada orang yang muflis ya. Rasulullah SAW bersabda Atadruna manil muflis kaukah kalian siapa orang yang bangkrut ya. Para sahabat menjawab Al-muflis Man lama lalahu wala mata' ya. Dan seterusnya Muflis adalah orang yang nggak punya barang nggak punya harta ya, Bangkrut Maka Rasulullah SAW mengatakan bukan itu tapi seorang yang muflis adalah seorang yang datang di hari kiamat nanti dengan membawa banyak amal soleh. Amal ketaatan, banyak pahalanya. Tetapi juga banyak ya, mengambil hak orang lain. Fa'akhadha mal dia mengambil harta orang lain. Fasafaka dan dia menumpahkan darah orang lain. Wasyatama Mahaza dan dia mencela orang yang ini, mencerca orang yang itu, ya. Dan seterusnya. Banyak berbuat zalim kepada orang lain. Sehingga kezaliman tersebut harus dibayar dengan pahala-pahalanya yang dia kerjakan ketika masih hidup ya. Sampai tidak tersisa lagi pahala, tidak cukup pahalanya untuk membayar kezaliman sehingga dia dikatakan sebagai muflis thumma suhiba ala wajhihi finnar kemudian dia dicampakkan ke dalam annar dengan diseret wajahnya waliyadzubillah maka hati-hati dari kezaliman az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat ya Hati-hati dari menggolimi saudara kita Walaupun sedikit ya. Karena akan ada perhitungannya nanti di akhirat ya. Jangan sampai pahala kita eh, Lebih kecil ya, Daripada kezoliman kezoliman kita kepada orang lain Jangan sampai pahala kita lebih sedikit ya. Sehingga tadi tidak cukup untuk membayar kezaliman-kezaliman kita Waliyahzubillah Maka wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin bersegera ya kalian meraih magfirah ampunan dari Allah azza wa ya. dan meraih jannah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa bersegera jangan ditunda-tunda. Amal soleh jangan ditunda-tunda. Ya. Kebaikan dan ketaatan kepada Allah jangan ditunda-tunda. Ya. Bertaubat kepada Allah jangan ditunda-tunda. Ya. Jangan sampai menyesal. Karena ketahuilah bahwasannya ajal kita kita tidak mengetahuinya. Ya. Kita tidak tahu kapan kita akan dicabut ajal kita. Ya. Kemarin saudara kita ya, ya, masih sehat walafiat. Ya, di pagi harinya dan siang harinya namun ajalnya datang di sore harinya. Sebelumnya saudara-saudara kita, tetangga kita, ya. Tinggal kita menunggu giliran, ya. Kapan kita akan menghadap Allah Azza wa dan ini suatu kepastian. Ya, mesti. Hanya saja kita tidak tahu waktunya. Ya. Dan inilah hikmah. Ya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas hikmah ini. Bahwasanya kita tidak tahu kapan ajal kita agar diketahui siapa yang jujur keimanannya dan jujur ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jal dengan siapa yang tidak jujur ya. siapa yang benar-benar menginginkan kebahagiaan ya, keselamatan ya, di dunia dan di akhirat dengan siapa yang tidak memperdulikan itu Maka jangan kita menunda-nunda taubat Dan jangan kita mengulur-ngulur waktu ya, Untuk berbuat amal soleh Ketaatan kepada Allah Azza wa Jal Yang sampai menyesal ya. Nyesal dengan sesal-sesalnya Dengan penyesalan yang besar Di waktu yang tidak ada lagi Gunanya untuk menyesali ya. Tidak berfaedah lagi penyesalan ya. Ketika seorang telah meninggal dunia Ya Maka apa yang terjadi pada saudara kita Ya, ya mungkin Naam lebih atau lebih dulu mendahului kita ya, menghadap Allah Azza wa Jal mempertanggungjawabkan amalannya apa yang terjadi pada saudara kita ini menjadi ibroh pelajaran bagi kita ya, bahwasanya kita pun akan seperti dia ya, sehingga kita akan selalu bersiap-siap ya, selalu siaga satu untuk menghadapi yang namanya al-maut kematian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari mengingatkan kepada kita aksiru dzikra hadimil lazzat. Perbanyak oleh kalian untuk mengingat penghancur kelezatan. Ya. Banyak diingat sesuatu yang bisa menghancurkan kelezatan, yaitu al-maut kematian. Harus banyak diingat. Ya. jangan dilupakan ya. Bila perlu kita naam melakukan ziarah kubur ya. ke tempat kuburan yang ada di kampung kita ya. Mendoakan saudara kita sekaligus kita mengingat yang namanya kematian Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ziyaratil kubur, fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut." Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Ya. Namun sekarang ziarahilah, karena sesungguhnya ziarah kubur akan mengingatkan kalian tentang kematian. Ya. Di samping mendoakan saudara kita yang butuh untuk kita doakan, ya namun juga berfaedah bagi kita agar kita mengingat yang namanya kematian. Ya. Dengan mengingat kematian maka akan mengerem ambisi-ambisi yang bisa menghancurkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ambisi jabatan lah, ambisi dunia lah, ya. dan seterusnya. Ya. Yang qallaman yanjuminhu. Yang sedikit orang yang selamat, ya dari ambisi-ambisi ini. Terkhusus Rasulullah SAW telah menyatakan kepada kita bahwasannya Inna likulli umatin fitnah Wa inna fitnatu umati almar Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujiannya Dan ujian yang akan menimpa umatku ini adalah Ujian yang berupa almal, harta benda Sehingga tidak heran Qallaman yanjuminhu Au minha tidak heran kalau sedikit orang yang selamat dari fitnah harta. Kebanyakan tumbang. Ya. Binasa karena sebab fitnah dunia. Ya, fitnah harta. Karena tadi sedikit mengingat kematian. Ya. Sedikit mengingat akhirat sedikit mengingat tentang azab dan siksa Allah di dalam neraka. Waliyadzubillah. Ya. Sedikit dia mengingat bahwasannya dunia itu fana. Sebentar, sedangkan akhirat itu eh, abadan selama-lamanya. Sedikit dia mengingat ini, ya. Nah. Sehingga sedikit pula ibadahnya sedikit pula ketaatannya, sedikit pula kebaikannya, sedikit pula sodakohnya, ya. sedikit pula pengorbanan perjuangannya ya. untuk mencapai kebahagiaan. Ya. Jauh kondisi kita dengan kondisi para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in Manusia-manusia pilihan yang Allah pilih untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah. Bagaimana uh, respon mereka ketika ada panggilan jihad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana respon mereka ketika ada panggilan sodakoh? Ya? Ada yang mensodakokan seluruh hartanya, ada yang setengahnya, ada yang sekiannya. Nah, berusaha berupaya untuk mencurahkan ya, kebaikan. Karena mereka tahu bahwasanya dunia itu fana sebentar, sedangkan akhirat itu kekal abadi selama-lamanya. Ya. Nah, Jika kita membaca sirah perjalanan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in, kita akan mendapati bagaimana kesungguhan mereka dan ambisi mereka terhadap akhirat terhadap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jauh dengan kondisi kita ya. yang sedikit ibadahnya, sedikit mengingat akhirat, ya. sedikit kebaikannya, sedikit amalannya. Nah, namun angan-angannya tinggi dan panjang ya. Tulul amal angannya panjang Nas'alallah assalamu wal afiyah Maka Jangan kita menunda-nunda taubat ya. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastakdimun Jika telah datang ajal mereka kepada mereka ya, Maka sungguh mereka tidak akan dapat ya untuk menundanya dan tidak akan dapat untuk mempercepatnya. Nah, gak bisa ditunda kalau sudah waktunya. Ya walaupun eh, beberapa saat eh, sebelum kematian dia sehat walafiat, ya, nggak ada masalah. Ya. Tetapi telah ketika telah datang waktunya maka sungguh akan tiba ya, saatnya. Maka tinggal kita menunggu waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam keadaan kita tidak tahu kapan waktu tersebut. Maka selalu kita na'am berlomba-lomba dan bersegera dalam kebaikan. Jangan menunda-nunda amal soleh kita Jangan menunda-nunda taubat kita Dan jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Kemudian qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Faedah yang kesembilan Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, jika dikatakan Syekhul Islam ya, dalam kitab-kitab para ulama biasanya yang dimaksud dengan Syekhul Islam adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Ulama besar yang terkenal ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapa namanya? Hah? Siapa? Gak kedengaran. Ahmad bin bin Man. Hmm? Bin Sulaiman. Eh? Nah, kenali para ulama kita. Eh. Banyak mutolaah, ya, membaca kitab-kitab para ulama. Sempatkan waktu membaca kitab-kitab mereka. Ya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala namanya Ahmad bin Abdul Hah? Halim Beliau mengatakan mantaba taubatan amatan kanat hadhihi taubatu muqtadiyatun li ghufrani dzunubi kulliha wa tasihhu min ba'di dzunubihi fil asah khilafan lil mu'tazilah orang yang bertaubat dengan taubat yang umum ya bertaubat secara umum dari semua dosa ya. baik dosa yang kecil atau dosa yang besar dia bertaubat secara umum dari semua dosa maka Kanat hadhihi taubah muqtadiyatul li ghufrani dzunubi kulliha. Maka taubat yang seperti ini nah mengharuskan atau mengkonsekuensikan diampuninya dosa semuanya. Jika dia bertobat dari seluruh dosa secara umum, maka semua dosanya akan diampuni. watasihu min ba'di dzunubihi fil asah dan sah juga taubat seorang hamba yang dia hanya bertaubat dari sebagian dosa saja ya. khilafan lil mu'tazilah berselisih atau berbeda dengan pendapatnya orang mu'tazilah nggak sah kalau hanya bertaubat dari sebagian dosa saja harus semua seluruh ya. dosa dia bertobat darinya baru sah taubatnya. Ada kaulun batil ini ucapan yang batil. Yang benar, kalaupun seseorang hanya bertobat dari sebagian dosa maka sah taubatnya dari dosa tersebut. Ya. Dari dosa tersebut. Misalkan seorang dia eh, naudzubillah pezina ya, dan naudzubillah peminum khamar. Dia bertobat kepada Allah dari dosanya berzina. Ya. Dia langsung berhenti dari perbuatan tersebut, dia menyesali, dia bertekad kuat untuk tidak mengulanginya dan seterusnya. Nah, bertobat dengan setobat taubatnya dari perbuatan zina. Tetapi khamernya masih jalan terus. Ya. Maka Allah terima taubat dari perbuatan zina ini. Nah, ya. Allah menerima taubat dari perbuatan zina zina ini. Nah, kalau orang Mu'tazilah nggak bisa. Ya. Allah nggak menerima taubat dari zina ini kalau nggak bertobat dari seluruh dosa yang ada. Paham ya? Adapun Ahlussunnah wal Jamaah meyakini sahnya bertobat dari sebagian dosa. Nah, jika dia bertobat dari dosa tersebut maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa tersebut sah taubatnya dari dosa tersebut walaupun belum bertaubat dari dosa yang lain. Eh. Kemudian Al-faidatul ashirah faidah yang ke sepuluh. Qala At-Tibi rahimahullahu taala من يترك المعاصي ويندم على فعلها ويدخل في العمل الصالح فإنه بذلك يكون تائبا إلى الله مثابا مرضيا عند الله وكفرا للخطايا ومحصلا للثواب والله يحب التوابين ويعرف لهم حقهم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ما أحسن هذا القول yeah. Qala Tibi rahimahullahu taala man yatrukul ma'asi barang siapa yang meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan wa yandam ala fi'liha dan dia menyesali perbuatan dosa kemaksiatan tersebut wa yadkhul fil amali soleh dan dia masuk ke dalam amal soleh fa innahu bidzalika yakunu taiban ilallah maka dengan perbuatannya perbuatannya tersebut maka dia telah bertaubat kepada Allah meninggalkan kemaksiatan, menyesali, kemudian dia masuk ke dalam amal soleh, maka Allah menerima naam, eh, maka dia adalah sebagai orang yang bertobat kepada Allah. Musaban dan dia orang yang diberi pahala karena taubatnya. Mardiyan indallah dan dia sebagai orang yang Allah ridhoi. mukafiranil lil khotoya dan perbuatannya akan menghapuskan dosa-dosa menggugurkan kesalahan-kesalahan. Wa muhasilan lisawab dan akan menghasilkan pahala, mendatangkan pahala. Wallahu yuhibbut tawabin dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Wa ya'rifu lahum haqqahum dan Allah mengetahui hak-hak orang yang bertaubat. Allah akan menunaikan hak-hak mereka jika mereka bertaubat. Wattaib minadzanbi kaman la balahu. Dan orang yang bertaubat dari suatu dosa, maka dia seperti orang yang tidak punya dosa. Ataib nah. minadzan bi kaman la balahu. Orang yang bertobat dari dosa-dosa, maka dia seperti orang yang tidak punya dosa-dosa. Nah. Jika dia sudah bertaubat maka dosanya terhapus ya. Nah. Beda kalau belum bertaubat. Ya. Beda kalau belum bertaubat, maka orang yang belum bertaubat tahta masyiatillah. Banyak maksiatnya, ya. Naam. Kemudian mati sebelum bertaubat. Ya. Maka dirinci kalau itu adalah dosa kesyirikan atau kekufuran, maka tidak ada ampun baginya. Allah siksa selama-lamanya dia di dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Kalau dosanya selain syirik, ya, selain kekufuran, maka tahta masyiatillah dibawa kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni dia, dia langsung masuk surga. Ya. Kalau Allah mau, Allah azab dia sampai bersih dulu baru diangkat kemudian masukkan ke dalam jannah. Nah, jadi di bawah kehendak Allah kalau dia belum bertaubat ketika meninggal dunia. Adapun ketika sudah bertaubat dengan taubat yang nasuha, maka kaman la balahu dia seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali, bersih. Ya. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dosa-dosa kecil ya, itu akan bisa terhapus dengan amalan soleh. Innal hasanat yudhibnas sayyiat Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih yang sangat banyak ya. wasaid saghairudz dzunub, dosa-dosa kecil akan terhapus dengan memperbanyak amal soleh Maka perbanyak amal soleh ya. Jangan menunda-nunda amal soleh ya. Kalau itu dosa besar, maka jangan menunda-nunda taubat ya. kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Selesai dari faidah yang ke-10. Nah. Faedah yang ke-11 agak panjang ya. Faedah yang ke-11 beliau membahas tentang eh, rincian eh, hukum orang yang berniat untuk melakukan kejelekan. Apakah dia berdosa ataukah tidak? <clears throat> nah. Taib, <clears throat> namun karena panjang ya, pembahasan ini faedah yang ke-11 insyaallah akan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadal miqdar Kita cukupkan sampai di sini Mudah-mudahan bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta Wa astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin